Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali wa sahbihi wasallam. Para pendengar Radio Raja Bandung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada selas, hari Selasa pagi ini di tanggal 19 Maret tahun 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Ula 1434 Hijriah. Kita bisa bertemu kembali di udara dengan Radio Roja Bandung yang dipancar luaskan dari Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Pada hari Selasa ini kita akan sama-sama mendengarkan atau mengikuti kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Haidar Asundab Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Al-Ustaz akan menyampaikannya secara langsung dari studio Radio Roja Bandung. Setelah kedatangannya dari Safar beberapa hari yang lalu. Dan pada pagi hari ini Ustadz insya Allah akan menyampaikan materi uh, kelanjutan dari dua selasa yang lalu, yakni fasa dunia. Kita belum tahu pagi hari ini Ustadz akan masih membahas itu atau bukan, nanti insya Allah akan kami tanyakan. Dan Alhamdulillah Al-Ustadz Abu Haidar Asundawi Hafizahullah Ta'ala sudah ada di studio Radio Raja Bandung. E, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz setelah safar ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Bagaimana juga antum dan Farid dari Ramang Waya? Alhamdulillah Ustaz ya. Damang. Ya. Pagi hari ini apa materinya Ustaz? Kita akan melanjutkan materi yang lalu tentang al-mu'awiqat fi talabil ilm, beberapa kendala atau perusak Eh, mencari ilmu. Iya. Insya Allah itu adalah materi yang sangat bagus sekali dan wajib kita untuk mendengarkan dan mengikutinya. Dan insya Allah nanti setelah Ustadz memaparkan materinya, menyampaikan materinya, kita akan buka eh, forum tanya jawab. Bagi Anda yang akan bertanya bisa menelpon langsung di nomor 022 868 62637 Sekali lagi di nomor 022 868 62637 atau bisa mengirimkan pesan singkat pertanyaan melalui 081 1227 1476.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 Alhamdulillah pagi hari ini kembali kita bertemu secara langsung di udara. Maksud secara langsung bukan rekaman, setelah uh, satu atau dua kali Selasa atau satu kali Selasa Selasa yang lalu saya ada uzur sehingga tidak bisa mengadakan siaran langsung. Alhamdulillah Selasa pagi ini kembali kita bertemu secara langsung untuk melanjutkan kajian tentang al muawiqat fi talabil ilm atau kendala di dalam mencari ilmu. Kalau pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang fasa dunia rusaknya niat. Dalam arti meniatkan mencari ilmu untuk kepentingan dunia, baik harta, pujian orang, ria, sanjungan, dan yang sejenisnya, rusak. Dan itu akan menghancurkan orang yang bersangkutan. Sekarang kita akan masuki kendala kedua, perusak yang kedua, yaitu tazkiyatun nafas. Yang dimaksud dengan tazkiyatun nafas adalah ayuhibbas syakhsu madha nafsih wa ayyudaffi ala nafsihi alqaba wa ayyafraha bisima'i sana'in nasi alaih. Seseorang suka memuji dirinya sendiri. Suka juga memberi lakob atau sebutan-sebutan gelar-gelar yang wah kepada dirinya sendiri. Dan senang alias suka apabila manusia memuji dirinya. Tidak diragukan lagi apabila seseorang melakukan sebuah kebaikan secara ikhlas dan benar, lalu dipuji orang atas kebaikannya tersebut, maka pujian itu merupakan balasan Allah yang disegerakan tanpa menghapus balasan Allah di akhirat nanti sebagaimana sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abu Hurairah tentang seseorang yang beramal amal baik lalu dilihat oleh manusia lalu manusia memuji orang itu atas amal baiknya Bagaimana dengan hal itu? Berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "Tilka ajilul bush'a ajilu busral mu'min." Itu adalah kabar gembira bagi seorang mukmin yang Allah segerakan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Akan tetapi kalau orang meniatkan amalan untuk itu, untuk dipuji, untuk diberi sanjungan, diberi sebutan-sebutan yang wah, yang merupakan sanjungan atau wujud sanjungan manusia kepada dia akibat perbuatan baiknya, meniatkan hal itu adalah sesuatu yang buruk dan sangat membahayakan dirinya karena bisa menghapus pahalanya. Oleh karena itu, hendaklah setiap orang menjauhi. Menjauhi untuk memiliki keinginan dipuji atas amal baik yang dilakukannya. Karena Allah Azza wa Jalla mencela orang-orang yang seperti itu. Terlebih seringkali orang menyukai dipuji karena sesuatu yang sebenarnya tidak dia lakukan. Dia pura-pura melakukan sebuah amalan soleh atau mengisyaratkan dengan ucapannya seolah-olah dia sudah mengamalkan sebuah amal soleh padahal tidak lalu orang memuji hal itu Allah dalam Al-Quran Surah Ali Imran 188 ketika menjelaskan dan mencela sebuah kaum salah satu sifat atau karakter yang dimiliki oleh kaum yang Allah cela itu adalah wa ayyuhmadu bima lam yaf'alu mereka mencintai untuk dipuji karena apa-apa yang tidak mereka lakukan Lalu Allah pun menjelaskan dalam banyak ayat bahwa tazkiyatun nufus atau menganggap diri suci, menganggap diri ini hebat, menganggap diri ini luar biasa, umumnya adalah hal yang sangat tercela. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla Umpah dalam surah An-Najm ayat 32 Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum" huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian menganggap diri kalian suci, baik, hebat. Karena Allah lah yang lebih mengetahui siapa orang-orang yang bertakwa. Salah satu golongan manusia yang menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya orang baik, adalah ahlul kitab dan itu dicela oleh Allah Azza wa Jalla karena sifat tersebut. Sebagaimana dalam surah An-Nisa 49 Allah Azza wa Jalla menyatakan alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yudlamu wa la yudlamuna fatila Tidakkah kalian melihat kepada orang-orang yang menganggap dirinya suci menganggap dirinya itu hebat, menganggap dirinya itu baik. Allah lah yang mensucikan orang-orang yang Allah kehendaki dan mereka tidak akan dia zalimi sedikit pun. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim Nabi alaihi salatu wassalamu juga bersabda la tuzakku anfusakum Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum. Jangan kalian menganggap dirimu suci. Allah lah yang lebih mengetahui ahli kebaikan dibanding kalian. Itu ayat-ayat yang menjelaskan tercelaknya sifat menganggap diri suci dalam arti menganggap diri baik sehingga dirinya layak untuk dihargai, dihormati, layak untuk dipuji dan disanjung oleh orang lain. Ketika orang lain memujinya dia suka dan senang. Dan sebaliknya ketika ada orang lain yang seolah-olah tidak mengakui kiprahnya, tidak mengakui kebaikannya, menyepelekan perannya, maka dia kecewa dan tersinggung dan menjadi beban pikiran yang berkepanjangan, serta beban perasaan yang mendalam. Sedih, terus jadi pikiran. Itu orang yang mentazkiah dirinya sendiri dan itu tercela sebagaimana ayat-ayat yang tadi dijelaskan. Berdasarkan hal itulah maka jauhi jauhi jauhi sikap tazkiyatun nafas dalam diri kita. Yang dimaksud dengan tazkiyatun nafas adalah menganggap diri ini suci. Menganggap diri ini hebat, menganggap diri ini layak untuk dipuji, layak untuk dihormati, dihargai, dimuliakan, disanjung, dan diberi sebutan-sebutan yang baik dan menyukai pujian orang terhadap dirinya. Kita lihat apa yang kemarin kita bahas tentang sikap para ulama ketika mereka itu disanjung atau dipuji oleh orang lain. Apa yang mereka lakukan menghadapi pujian tersebut ternyata mereka itu khawatir bahwa itu adalah istidraj kepada dirinya. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang kemarin. Berkata Imam Sufyan al-Thawri rahimahullahu taala kata beliau ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati tidak pernah aku mengobati sesuatu pun yang lebih berat bagiku dibanding mengobati niatku, meluruskan niatku. Kalau Imam Sufyan Atsauri saja seperti itu, bagaimana lagi dengan kita? Berkata Abu Ayyub As-Sakhtayani rahimahullah berkata Sufya Asy'bah Ayub menyatakan zukirtu wala uhibbu an uzkar. Aku banyak dipuji. Padahal aku paling tidak suka untuk dipuji. Masih kata Syu'bah, Rubbama zahabtu ma'ayub lihajatin, fala yadda'uni amshi ma'ahu, wa yakhruju minha huna wa hahuna likay la yuftar lahu. Kadang aku pergi bersama Ayub untuk suatu keperluan. Beliau tidak membiarkan aku berjalan di belakangnya. Dia keluar gang ini, masuk gang itu, dan seterusnya agar tidak bisa diikuti. Berkata Bashar bin Al-Haris Mattaqallaha man ahabba syahrah Tidak akan bertakwa kepada Allah orang yang mencintai popularitas Imam Ahmad menyatakan uridu an akuna fi syu'abi Makkah hatta la u'raf wa qad bulitu bisyahrah. Aku sangat ingin tinggal di pinggiran-pinggiran kota Mekah sehingga aku tidak dikenal. Karena aku telah diberi ujian cobaan oleh Allah dengan popularitas. Ketika Imam Ahmad mendengar setiap orang memuji dan menyanjungnya, beliau tertunduk, menangis kemudian berkata, Ya laytahu la yakuna istidrojan, harus celaka. Semoga ini bukanlah istidraj. Oleh karena itulah, maka apabila para ulama sangat-sangat menghindari sanjungan dan pujian orang, maka itulah yang terbaik bagi setiap orang. Hindari tazkiyatun nufus, merasa diri baik, merasa diri hebat, merasa diri layak untuk dipuji, layak untuk disanjung, layak untuk dihormati dan dimuliakan. Apa buruknya sifat ini? Buruknya sifat ini tentu saja banyak. Pertama, dia akan terjerumus ke dalam ria, dan ria selain menghapus pahala dari amalan, juga mengundang azab dari Allah Azza wa Jalla. Yang keduanya ini akan menimbulkan kerusakan di dunia dakwah. Ketika orang yang menginginkan pujian manusia atas dirinya, ternyata pujian itu tidak dia dapatkan. Malah orang-orang memuji ustadz lain, da'i lain. Timbul iri, timbul dengki. Timbul rasa tidak suka kepada orang yang dianggap saingannya. Dan ini akan mendorong dia untuk berbuat sesuatu yang bisa menjegal orang itu dengan dikemas oleh ayat dan hadis-hadis yang sahih. Dia berilmu, tapi karena etika dan niatnya yang rusak, maka dia tidak segan-segan untuk menggunakan pengaruhnya dan ilmunya untuk menjegal orang lain. Dan ini berbahaya. Oleh karena itulah maka tidak diragukan lagi salah satu di antara perusak dari ilmu ini adalah tazkiyatun nafas, artinya keinginan untuk dipuji, disanjung dan diberi lakab-lakab dan sebutan-sebutan yang wah. Makanya wajib untuk kita hindarkan. Inilah yang kedua. Al-Mu'awiq yang ketiga, kendala yang ketiga, inilah yang banyak menimpa kaum muslimin, khususnya para tulabul ilm. Bahkan juga melanda para duat, para mubalik, para asatidah. Apakah hal atau yang ketiga ini yaitu adamul amal bil ilm. Tidak mau mengamalkan ilmu yang sudah dikuasainya. Tidak mengamalkan ilmu merupakan salah satu di antara sebab terhapusnya barokah dari ilmu tersebut. Juga menjadi salah satu sebab qiyamul hujjah ala sahibil ilm. Kuatnya hujjah atau kuatnya alasan bagi orang-orang yang berilmu untuk memperoleh azab dari Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla berkali-kali dalam ayat mencela hal seperti itu. Dalam Al-Baqarah Allah berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri Watan saunang fusakum wa antum tatslunal alkitab. Afala taqilun. Mengapa kamu menyuruh manusia untuk berbuat baik sedangkan kamu sendiri melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab. Tidakkah kamu berakal? Dalam surah As-Sof ayat Tiga, Allah pun berfirman, Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Di ayat duanya, ditujukan kepada orang yang dan itu. Ya ayuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan? Sungguh besar murka Allah, kebencian Allah. Apabila kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian lakukan. Oleh karena itulah maka para ulama as-salafus soleh sejak zaman dahulu sangat gigih dan giat untuk mengamalkan seluruh ilmu yang telah dilakukannya, eh, yang telah di, difahaminya. Dan mereka tidak berani untuk menyampaikan ilmu itu kepada manusia bila mereka merasa belum mengaplikasikan ilmu itu di dalam dirinya. Lihat apa yang diungkapkan oleh sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia berkata, "Kana ar-rajulu minna idza ta'allama 'ashara ayat lam yujawizna hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal amala bihin. Adalah seseorang di antara kami, maksudnya kami di sini para sahabat, karena beliau seorang sahabat. Apabila mempelajari 10 ayat dari Al-Quran, dia tidak dulu berpindah kepada ayat yang lainnya sebelum dia mengetahui makna dari sepuluh ayat itu dan mengamalkannya. Apa yang diungkapkan oleh, oleh Abdullah bin Mas'ud dikutip oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsirnya dalam bab muqaddimah. Berkata Ibn Abi Talib radhiyallahu anhu yuhtaful ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahala ilmu itu diikat dengan amalan kalau orang yang berilmu mengamalkan ilmunya terpelihara ilmu itu kalau tidak maka hilanglah ilmu itu dari dirinya Perkataan Ali ini diriwayatkan Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab Al-Jami. Selain itu ilmu dan amal merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kedua-duanya harus bertemu atau kedua-duanya berpisah sama sekali. Walaupun umpamanya ada orang yang hanya berilmu tapi tidak beramal, maka itu akan mencelakakan dirinya sendiri. Berkata Bashar Al-Hafi rahimahullahu taala, "Addu zakat al hadits fasta'milu min kulli mi'atai hadis khamsata hadis." Tunaikan oleh kalian zakat dari hadis. Maksud zakat dari hadis adalah mengajarkan hadis itu kepada orang lain. Maka ajarkan dari setiap 200 hadis ajarkan kepada orang lain lima hadis. Apa yang dikatakan oleh Bashar Al-Hafi itu bisa kita lihat dalam kitab Adabul Imla wal Istimla. Mengamalkan ilmu bisa membantu menguatkan tertanamnya ilmu ini dalam diri kita. Coba aja lihat. Kenapa kita hafal banyak hal berkaitan dengan sholat. Jumlah rokaatnya kita tidak akan lupa. Subuh dua, zuhur empat, asar empat, maghrib tiga, isya empat. Gerakan-gerakannya dimulai dari berdiri, lalu ruku, lalu itidal, lalu sujud, lalu duduk, dan seterusnya. Bacaannya juga. Kenapa itu terpelihara dalam diri kita? Karena selalu kita lakukan, kita praktekkan, kita aplikasikan, kita amalkan. Sehingga tidak lupa. Kenapa umpama kita tidak lupa doa sebelum tidur, bangun tidur, masuk WC, keluar WC, pakai baju, keluar baju, bercermin, keluar rumah, masuk rumah, itu semuanya kita hafalkan. Kita terpelihara dalam otak kita. Karena selalu kita amalkan. Kita mau tidur, berdoa bismillah, apa? Bismika Allahumma amutu wa Baru bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Sehingga karena kita selalu mengamalkan itu kita tidak lupa. Masuk WC, keluar WC. Masuk masjid, keluar masjid. Masuk rumah, keluar rumah. Naik kendaraan. Semuanya otomatis. Karena apa selalu kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Kenapa kita tidak lupa zikir-zikir pagi dan petang? Karena selalu kita amalkan. Semakin sering diamalkan, semakin kuat ilmu itu tertanam dalam diri kita. Begitu juga kenapa umpamanya kita banyak hafal umpamanya surat-surat. Juz amma kita hafal. Selain juz amma, kita juga menghafalkan juz-juz sebelumnya. Pertama, selain kita menghafalkan, juga kita amalkan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk dibaca, dalam sholat. Semakin banyak hafalan, dituntut harus semakin banyak sholat. Kalau ya sholat fardu kan tidak banyak. Hanya lima kali dalam sehari semalam. 17 rakaat dalam sehari semalam. Lagi pula dalam sholat fardu kita tidak bisa bebas membaca surat sekehendak kita. Kalau kita jadi imam, kita nggak bisa sekehendak kita membaca surat secara bebas karena harus mempertimbangkan kondisi makmum. Kalau kita sebagai makmum juga kita tidak bisa semau kita membaca surat yang ingin kita baca karena apa? Harus menyesuaikan diri dengan lamanya berdirinya imam satu-satunya yang sangat mungkin dipakai sebagai media untuk memelihara hafalan ayat Al-Quran adalah dalam sholat tahajud. Silakan sepanjang mungkin, selama mungkin, Tidak ada orang lain di sana baik sebagai imam ataupun sebagai makmum. Makanya kalau umpamanya seseorang banyak menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tapi tidak terpelihara dalam sholat, dijamin dia akan banyak lupa terhadap ayat yang pernah dia hafalkan. Begitu juga hadis, kita menghafalkan hadis, tapi tidak pernah kita sampaikan kepada orang lain. Tidak pernah kita ajarkan kepada orang lain. Hanya dalam hitungan hari, hadis yang dihafal itu bisa hilang lagi bisa kita lupakan lagi dalam ingatan kita. Dari sinilah kita mengetahui bahwa mengamalkan ilmu termasuk perkara yang bisa menguatkan tertanamnya ilmu dalam diri kita. Berkata Imam Al zahabi rahimahullahu taala dalam kitab Tadkiratul Huffaz susunan Imam Al zahabi Kata beliau wa amal yaum fama al minal ma'lumil qalil illa al-qalil fi unasin qalil. Ma aqallu man ya'malu minhum al qalil. Fahasbunallahu wa ni'mal wakil. Kata Imam Az-Zahabi adapun pada hari ini tidaklah tersisa ilmu yang sedikit ini kecuali hanya sedikit di lingkungan orang-orang yang sedikit. Dan betapa lebih sedikitnya lagi orang-orang yang mengamalkan ilmu yang sedikit ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kita Allah dan dialah sebaik-baik pelindung. Imam Az-Zahabi ini hidup pada abad ke-8 Hijriyah. Sekarang kita hidup pada abad ke-15 Hijriah. Tujuh abad sudah berlalu. Tujuh abad yang lalu, Imam Syatibi menyatakan ilmu dari syariat Islam yang tersisa ini, yang diketahui, diketahui oleh manusia ini sangat sedikit dibanding yang sudah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu yang tersisa sedikit ini hanya difahami, dipelajari oleh sedikit manusia. Lalu sedikit manusia yang sudah memahami ilmu ini hanya sedikit pula orang-orang yang mengamalkan di kalangan mereka. Maka semakin sedikit pula lah ilmu yang terpelihara di kalangan manusia itu terjadi adalah eh, uh, abad ke-8 Hijriah. Tujuh abad yang lalu. Berdasarkan hal itulah, maka bagaimana dengan zaman kita sekarang? Setelah berlalu tujuh abad setelah itu, berdasarkan hal itulah, maka sudah selayaknya kita prihatin kehilangan banyak ilmu tentang syariat Islam ini sehingga hanya sedikit ilmu yang tersisa itu pun hanya difahami oleh sedikit orang dan hanya sedikit orang pula yang mengamalkan ilmu-ilmu dari kalangan orang-orang yang faham tadi. Nah, inilah yang menyebabkan orang kemudian kehilangan wibawa. Karena apa? Karena ilmu-ilmu yang dimilikinya tidak dia amalkan. Kalau zaman dahulu, setiap ayat dan setiap hadis yang dihafal oleh para sahabat dan para ulama, itu dijamin. Sudah diamalkan, sehingga berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah." bahwa dia menghafalkan surah Al-Baqarah itu selama 8 tahun. Orang zaman sekarang di pesantren-pesantren satu surah Al-Baqarah tidak akan sampai setahun. Paling cuma beberapa bulan. Maksimal juga enam bulan sudah banyak yang hafal. Tapi kenapa para sahabat menghafal Al-Baqarah sampai 8 tahun? Karena di samping menghafalkan, mereka juga mengamalkan isinya. Dan tidak berani untuk berlanjut kepada hafalan ayat yang berikutnya sebelum ayat yang sudah dihafal itu diaplikasikan dalam kehidupan kesehariannya. Oleh karena itu dikatakan apabila ada orang yang hafal Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa jalla fi ayunina. Orang itu begitu mulia di kalangan kami. Kenapa? Karena hafalan ayat mencerminkan amalnya. Semua ayat, semua hadis yang sudah dihafalkan itu dijamin otomatis sudah teraplikasi dalam amal. Demikian juga para ulama lihat Imam Al-Bukhari menulis kitab Al-Jami'us Sahih yang dikenal dengan sebutan Sahih Bukhari. Begitu juga Imam Muslim dengan Sahih Muslimnya. Begitu juga Imam Abu Daud dengan sunannya. At-Tirmidzi Ibnu Majah, An-Nasai dengan sunannya. Mereka menuliskan seluruh hadis-hadis dalam kitab tersebut setelah mereka mengamalkan isi dari seluruh hadis itu terlebih dahulu. Oleh karena itu kemuliaan mereka bukan sekedar ketinggian ilmu tetapi juga amal. Ilmunya cermin dari amalnya. Maka tinggilah wibawa dan kemuliaan mereka di kalangan umat manusia. Berbeda dengan orang zaman sekarang, ketinggian ilmu tidak mencerminkan ketinggian amal. Betapa banyak orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi tapi amalnya bertolak belakang dengan ilmunya. Apa akibatnya? Akibatnya wibawa kredibilitas orang itu di tengah umat menurun. Hina, tercibir. Betapa banyak orang-orang yang sering menyampaikan ajaran Islam ke tengah umat manusia tentang pentingnya menutup aurat bagi para wanita tapi istri dan anak-anak wanitanya pun tidak sempurna auratnya tertutup. Betapa banyaknya orang-orang yang menyampaikan ajaran Islam dan pentingnya mendidik anak di atas Islam tapi anak-anaknya tidak terdidik di atas Islam. Anak-anaknya tidak menguasai syariat Islam seperti dia seperti yang dianjurkan kepada umumnya manusia. Betapa banyaknya manusia-manusia yang menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi kehidupan keluarganya jauh dari tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Akibatnya orang itu akan menjadi bahan cibiran manusia. Dan inilah salah satu di antara muawik, kendala atau perusak dari ilmu yang kita pelajari. Berdasarkan hal itulah, maka berupayalah masing-masing kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah sampai kepada kita. Para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan, pagi ini hanya dua muawik yang kita bahas. Pertama tazkiyatun nafas dan yang keduanya adalah adamul ilmi adamul amal bil ilm, tidak mengamalkan ilmu dan apa yang saya ungkapkan tadi diharapkan tidak sekedar menjadi tambahan ilmu bagi kita semua tapi juga tambahan dorongan untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah sampai kepada kita semua. Ya, kita masih punya banyak waktu yang tersisa dan kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Dipersilakan untuk mengirimkan pertanyaan baik via SMS ataupun telepon yang insya Allah nomornya nanti akan diulang kembali oleh Akhi Muzain. Kepada Akhi Muzain dipersilakan untuk memandu tanya jawab ini. Alhamdulillah. Ya, syukran jazakallah khair Ustaz atas uh, materi yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Dan kami beritahukan kembali kepada para pendengar Radio Raja Bandung bahwasanya kajian kita pagi hari ini di hari Selasa tanggal 19 Maret tahun 2013. Ini adalah merupakan uh, kajian secara langsung disampaikan oleh Al Ustaz Abu Haidar Asundawi langsung dari studio Radio Raja Bandung. Kepada Anda yang akan bertanya, kami persilahkan untuk menelpon langsung di nomor ada telepon Ustaz yang masuk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Qasim Damang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Ustaz Doris dan keluarga selalu sehat walafiat. Amin wa dari doa Allah Subhanahu wa taala. Amin wa iya. Nah, Arsanana Aya kiat-kiatna akan api doana sepandos urang tigadelken ini di elmu maks elmu paraitas kuante kamil ke kamine gitu nah aya nuana - aya kiat kiatne kaduane kumahe nyari wasna upami hiji jaami nuju seu sunat tapi hanya aja umun alim kalebetken zaman nurria gitu di saat anjenna dongkapkah hijji bumi ngajang dihan kupri bumi pe tuang hmm. anjna bad nyebatkan nuju saum tapi soksienria gitu nah cekapku manga ambi mah nuju leren ta nya eh, nyebatkan leren tehta tekal beteria gitu na ayah ke senasames anu duji kak udah bikin kakal beteria itu jalan teh Hatur nuhun Pak Ustaz. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Qasim di Cimahi, barakallahu fik. Ya, ada dua pertanyaan yang bisa ditangkap. Pertama, doa dan kiat. Agar ilmu yang sudah sampai kepada kita itu bisa diamalkan dan bisa terpelihara. Ya tentu saja ada. Pertama doa-doa banyak dari Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an eh, wa qur zidni ilma. Ini perintah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakan oleh Muhammad Muhammad rabbi zidni ilma. Ya Allah berikan tambahan kepadaku ilmu. Para ulama menyatakan tidak pernah Allah menyuruh nabinya untuk meminta tambahan kepada Allah kecuali dalam hal ilmu. Kalau umpah dalam hal harta, duniawi dan seterusnya tidak pernah. Hanya ilmu. Ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Warzuqni fahma dan berikan rezekikan kepadaku pemahaman. Bisa juga ayat yang Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah jangan kau sesatkan hati-hati kami. Ba'da id hadaitana setelah engkau memberi hidayah kepada kami. Yang dimaksud hidayah ini dua, hidayah ilmu dan hidayah irsyad. Nah, hidayah taufik. Hidayah irsyad itu ilmu. Setelah engkau memberi hidayah kepada kami ilmu ini dan kau sesatkan kami. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahab. Termasuk ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Ini meminta hidayah. Ihdi maksudnya beri hidayah kami. Ihdina berikan kepada kami hidayah. Hidayah kemana? as siratul mustaqim. Ke jalan yang lurus. Al-Imam Kafir menyatakan ihdi atau berikan hidayah kepada kami dalam ayat ini maknanya dua jenis hidayah. Ilmu dan taufik. Jadi di dalam ihdi al mustaqim tersirat permintaan minta ilmu dan minta hidayah untuk mengamalkan ilmu itu. Nabi SAW juga pernah mengajarkan kepada para sahabat untuk berdoa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashma'u wa min da'watin la yustajabu laha Allahumma ya Allah inni a'udzubika sungguhnya aku berlindung kepada engkau min ilmin la yanfa'u dari ilmu yang tidak bermanfaat ay min ilmin la yu'malu bihi dari ilmu yang tidak ter teramalkan sebab ilmu yang tidak diamalkan ilmu itu tidak ada manfaatnya kecuali hanya akan menjadi azab bagi pemiliknya Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Juga dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha dan dari doa yang tidak pernah diijabah. Kita berlindung kepada Allah dari empat ini. Pertama dari ilmu yang tidak diamalkan atau ilmu yang tidak manfaat, kedua dari hati yang tidak khusyuk, yang kedua eh, yang ketiga dari eh, jiwa yang tidak pernah puas dan terakhir dari doa yang per, tidak pernah dikabulkan itu beberapa doa yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah agar ilmu yang Allah berikan kepada kita bisa kita amalkan dan bisa bermanfaat. Inilah jawaban yang pertama Pak Qasim. Kedua, bagaimana kalau kita sedang saum lalu bertamu kepada seseorang? Atau kedatangan tamu yang jauh sahabat lama oleh kita disuguhan makan gitu ya. Atau kita bertamu ke kawan lama, dia senang dengan kedatangan kita lalu kaprak-kaprak. Sibuk menyiapkan makanan untuk kita. Nyembelih kambing, gitu ya. Ngabedahkan balong. Kemudian mendadak membeli uh, beas pare anyar, anu pulen gitunya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghormati kita. Memuliakan kita dan sangat ingin kita memakan makanan yang mereka suguhkan. Tapi kita sedang saum. Bagaimana sikap kita? Sikap kita kalau kita tidak memakan makanan yang disuguhkan membuat mereka kecewa, batalkan saum itu. Insya Allah pahalanya akan tetap dapat dari Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena saum itu sunnah, sedangkan menggembirakan orang adalah wajib. Dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Itu kalau orang itu akan sangat-sangat kecewa apabila kita tidak memakan makanan yang disuguhkan kepada kita. Demikian juga apabila kita jadi pribumi sedang som datang tamu dari jauh dan kita ingin menjamunya. Orang ini jarang-jarang nggak setahun sekali. Ayo kita masak. Kita siap persil persilakan mereka makan. Tapi kita nggak ikut makan membuat mereka ini tanda tanya. Membuat mereka ini kecewa berat. Batalkan saum itu. Karena ikut makan bersama tamu termasuk bagian dari memuliakan tamu yang wajib. Maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia muliakan tamu. Jadi kalau tamu merasa kecewa atau curiga, nggak enak hati kita yang ikut makan, makan. Batalkan itu saum. Insya Allah paha itu termasuk uzur syar'i untuk membatalkan saum sunnah dan pahalanya insya Allah akan Allah tetap berikan kepada kita. Tapi kalau umpamanya si pribumi ini kita bertamu lagi saum si terus si pribumi ini juga nyuguhannya asal-asalan gitunya cuma cai gitunya hungkul sama cau gitunya Nah, lalu kalau kita tidak minum, tidak makan juga mereka tidak apa-apa, ya udah. Jangan dibatalkan ini saum. Karena apa? Karena selain pahala dari saum yang kita inginkan, juga asar hasanah minas saum. Dampak positif dari saum kepada jiwa kita. Tidak beda tuh dibatalkan di tengah jalan dengan dicacapkan, diparatkan sampai maghrib pengaruhnya karena jiwanya. Oleh karena itu jangan dibatalkan. Adapun, adapun, apakah kita beritahukan bahwa kita sedang som atau tidak dan mana yang lebih baik tergantung. Kalau orang yang kita datangi ini, orang yang sangat umpamanya uh, menganggap kita sebagai panutan, sebagai uswah dan kudwah. Dan kalau kita memberitahukan bahwa kita sedang saum, dia akan ikut, ah nanti kalau begitu Senin atau Kamis yang akan datang saya pun akan saum. Maka itu jadi dakwah tanpa ada unsur ria. Begitu disebutkan, eh saya saya sentuh eh, nanti kalau sankan kemis lah ya sunnah rasul ya. lebar gitunya. Tanpa ya unsur ria dalam diri kita, tanpa ingin dipuji. Niat kita memberitahukan itu apa? Agar dia juga ngikut. Oh gitunya nanti teh padilahna umpamana. Kita jelaskan akan begini begini begini. Oh ah upami gitu mah kalau begitu nanti Senin atau Kamis saya akan saum. Itu jadi dakwah. Pahala saum kita tetap tidak terhapus oleh ungkapan kita tapi ada nilai dakwah. Nah, ini kalau umpamanya Senin atau Kamis yang akan datang orang itu saum, dia dapat pahala, kita pun dapat pahala dari saum dia berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim ma'addalu eh, alal khairi kafaili Orang yang menunjukkan kepada kebaikan pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan itu. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam, dia akan peroleh pahala tambah pahala orang yang mengikutinya. Jadi nggak apa-apa beritahukan. Kalau itu ada unsur dakwahnya. Tapi kalau umpamanya khawatir kita ria karena kita tahu kadar iman diri kita. Khawatir nanti begitu kita bilang saum orang itu kebablasan memuji lalu kita senang dipuji. Maaf saya mah lagi semua hebat antum luar biasa. Ih saya teat ah, umpamanya ya. Nah, maka kita bisa bertauriah. Bertauriah artinya berdiplomasi memberikan jawaban yang kira-kira tidak menunjukkan kita saum tapi dia tidak tersinggung. Kumahawai karena disesuaikan dengan karakter kita, disesuaikan dengan karakter dia, sesuaikan dengan kedekatan dia dengan kita gitu aja. Dan masing-masing orang berbeda itu. Ya, gimana aja caranya tapi tidak berdusta. Oh, saum enggak? Enggak gitu ya. Padahal saum itu bohong. Kalau umpamanya dia nembak, lagi saum enggak gitu. Ya kita bilang insya Allah. Begitu saja. Nah, jaga aja eh, hati kita untuk tidak riak dengan ungkapan kita itu. Kalau dia nembak, tidak boleh juga untuk menghindarkan dia kita berbohong. Saum nggak? Enggak, enggak. Padahal kita saum itu bohong, dusta dan itu dosa. Kalau memang seperti itu sekalipun dalam rangka menghindarkan diri dari ria. Al-ghayah la barirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuan baik yaitu tidak e, ingin ria tapi caranya berbohong. Nah, itu juga salah. Tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik pula. Begitu Pak Qasim wallahu a'lam bissawab. Syukuran Ustaz atas jawabannya. Ada lagi telepon yang masuk apakah masih ini? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo. Waalaikumsalam. silakan Pak. Hai. Aduh, Bapak kayaknya harus pindah lokasi nelponnya karena kurang jelas. Coba bergeser, Pak. Silakan Pak bicara Pak. Halo. Atau kita tutup dulu. Putus-putus Pak, nggak nggak kedengaran. Coba diulang lagi Pak ya, putuskan dulu bel lagi ya. Ya sebentar kita menunggu ini pertanyaan dari telepon Ustaz. Ada yang masuk nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. Silakan Bu dari Ibu siapa ini Bu? Dengan Umu Iqbal. Umu Iqbal. Silakan. Iqbal di mana Bu? Di Cimahi Pak. Iya silakan Umu Iqbal di Cimahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Wa fiki barakallah. Begini Pak Ustaz. Kadang-kadang sudah meluruskan niat dalam mengamalkan ilmu tapi kadang-kadang muncul sisi-sisi manusiawi kita yaitu ketika orang lain memberi penghormatan misalnya dan <clears throat> merasa dihargai apakah ini termasuk dalam tasyiatul nafas Ustaz? begitu saja yeah, Pak iya, Ustaz yeah, yeah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ummu Iqbal di Cimahi. Barakallahu fikum Iqbal. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan menganugerahkan keikhlasannya kepada Ummu Iqbal dan kepada kita semua di dalam mengajarkan dan mengamalkan ilmu kepada orang lain. Kalau kita mengajar, setelah mengajar kita merasa layak dihargai, layak dihormati, layak diakui. Gitu ya. Apakah ini termasuk ke eh, tazkiyatun nufus yang tadi? Iya, makna dari tazkiyatun nufus yang tadi kita jelaskan itu begitu. Ayyuhibba syakhsu madha nafsih. Seseorang senang dipuji orang lain. Suka dipuji atau yang sebangsa dipuji. Seperti diakui, dihormati, dimuliakan, disanjung, diberi lakab-lakab atau sebutan-sebutan yang bagus yang membuat kita bangga. Itu tazkiyatun nufus. Bagaimana caranya agar tidak demikian? Caranya adalah yakini bahwa apa yang kita lakukan ini atas perintah Allah Azza wa Kenapa kita mengajar? Karena Allah memerintahkan kita untuk mengajar, menyampaikan ilmu. Balighu anni walau ayah. Sabda Nabi sallallahu alaihi atau dasar wahyu, sampaikan oleh kalian apa-apa yang kalian dapat dari aku walaupun hanya satu ayat. Dan banyak lagi ayat-ayat lain, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Seru ajak manusia ke jalan Allah dengan hikmah. Jadi itu perintah Allah Azza wa Jalla. Kita menyampaikan ilmu, mendakwahkan ilmu kepada orang lain ah, karena perintah siapa? Karena perintah Allah Azza wa Jalla bukan karena permintaan orang. Karena perintah Allah Azza wa Jalla. Kalau ada orang yang meminta kita mengajar, lalu kita lakukan, kita berikan, itu juga bukan karena permintaan orang itu, tapi karena apa? Karena perintah Allah melalui san Rasulnya. Nabi SAW menyatakan, Idastan sohaka sohu. Kalau kalian diminta oleh mereka nasihat, berikan nasihat itu. ad nasihat. Agama ini nasihat. Jadi yang menyuruh adalah Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu yang kita harapkan hanyalah pujian dari Allah, balasan dari Allah, pengakuan dari Allah, bukan dari manusia. Manusia mau memuji, mau mencela, mau menyanjung, mau menghina, mau membalas dengan kebaikan ataukah dengan keburukan, nggak peduli. Sebab khawatirnya kalau kita mengajar lalu orang nggak menghargai kita, nggak me, apa namanya tidak memuji kita, nanti kita kapok. Oh, akhirnya kita punung. Wah, udah saya nggak akan mau lagi ngajar-ngajar kalian. Nggak ada lagi, nggak ada sedikit pun penghargaan kalian kepada saya. Padahal dakwah ini mau diminta, mau tidak sampaikan kepada mereka. Nggak boleh kita berhenti hanya karena mereka menolak. Lihat Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai dilempari dengan potongan-potongan besi, batu, dan seterusnya. Ditaploki kotoran unta, dan seterusnya. Apakah Nabi kemudian pundung, ah, menolak nih, saya dakwah udah, saya nggak akan dakwah dakwah lagi mereka selama-lamanya. Apa begitu? Enggak, terus, terus, terus, terus. Nabi selesai disifati oleh Allah Azza wa Jalla dengan sifat harisun alaikum. Walaqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun bil mu'minina harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian azizun 'alaihi ma anittum. Sungguh berat terasa beban atas penderitaan yang kalian alami. Harisun 'alaikum. Sangat gigih, sangat besar keinginan Nabi agar kalian peroleh hidayah dan kebaikan bil mukminin rauf rahim dan kepada orang-orang mukmin beli seorang rauf dan rahim. Oleh karena itulah maka kelanjutan dakwah atau pengajaran yang kita berikan kepada orang lain tidak boleh didasarkan kepada respon mad'u, respon murid. Ah, murid kayaknya nggak nurut lagi kepada dakwah saya. Sudah saya berhenti. Nggak boleh. Nah, karena apa dakwah ini, mengajar ini, mengamalkan ilmu ini perintah Allah swt dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Karena diperintah, maka wajib kita hanya ingin memperoleh balasan dari Allah, pengakuan dari Allah, pujian dari Allah, sanjungan dari Allah dan bukan dari manusia. Nah kalau seperti itu kita nggak peduli lagi apa orang akan memuji atau tidak, akan mencela atau tidak. Makanya salah satu di antara sifat orang sebenarnya wala yakhafuna mereka itu tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Jadi orang mencela tidak mundur karena dakwah eh, karena celaan mereka dari dakwah ini. Dakwahnya pengajaran tidak dipengaruhi oleh sikap atau respon madu. Respon orang-orang yang kita dakwah, enggak. Tapi sangat dipengaruhi oleh seberapa kuat kesadaran kita akan kewajiban dakwah dari Allah Subhanahu wa oleh karena itulah maka sadari bahwa kita menyampaikan ilmu atas perintah Allah dan Rasulnya. Makanya yang akan membalas adalah Allah Azza wa Jalla. Bukan manusia. Coba lihat tuh dalam Kusurah Yasin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang seorang yang memberikan nasihat kepada kaumnya. Ittabi'u man la yas'alukum ajron wa hum muhtadun. Ikuti oleh kamu orang yang tidak meminta balasan dari kalian. Dan mereka memperoleh petunjuk. Baik balasannya uang ataupun pujian, sanjungan dan pengakuan. La nuridu minkum jaza la syukura. Coba lihat dalam surah Al-Insan. La nuridu minkum jaza la syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan ataupun ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih, makasihnya sudah didawai. Itu juga tidak diharapkan. Bukan itu yang dituju. Dan sampai sudah saya dakwahi, sudah saya bimbing kamu nggak berterima kasih sedikit pun kepada saya. Mana balasan kamu atas saya? Kan gitu ya. Loh, emangnya kita mengharapkan balasan tuh dari orang dengan dakwah yang kita lakukan ini? Bukan. Dari Allah SWT. wa Inilah ikhlas. Oleh karena itu, kita tidak akan mundur dari dakwah hanya karena dicela orang, hanya karena tidak dihargai orang, hanya karena umpah ditolak, dihina, dilecehkan oleh orang. Apalagi kalau hanya sekedar tidak disanjung, tidak dipuji, tidak dihargai, tidak dimuliakan. Nabi Sulaiman sampai dihinakan atas dakwahnya. Karena dakwah yang beliau lakukan. Sebelum dakwah beliau disanjung setinggi gunung disebut al-amin, disebut orang yang suka me me, me, menyambung silaturahmi, menolong orang. Pokoknya seabrak pujian ditujukan kepada beliau. Itu kan dakwah. Begitu dakwah berbalik menjadi penghinaan. Apa beliau mundur? Tidak. Karena apa? Karena memang yang beliau tuju dengan dakwah bukan penghargaan dan pengakuan orang, tapi inilah perintah Allah Azza wa Jalla. Begitu Bu Iqbal Cimahi, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Iya. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz, maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salihin dikecilkan dulu volume radio ya, ada ya. feedback ya. Barakallahu fikum. Wa fika barakallahu eh, Pak Syad, pertanyaan saya eh, mengenai amalan yang bukan karena Allah atau karena sesuatu. Misalnya seseorang atau orang eh, mencari ilmu sambil berdagang, apakah itu eh, mendap ya, di samping mendapat untung, apakah itu ada bagian pahala nanti di akhirat? Yang pertama, yang kedua, mau dijelaskan ada keterangan bahwa barang siapa beramal menurut kesenangan, kesenangan atau hawa nafsu, maka amalan tersebut dijamin tidak ikhlas dan tidak mendapat e, pahala darinya dari Allah. Yang kedua, yang ketiga eh, di kampung kan banyak eh, sudah tradisi barangkali mengenai ketika lebaran itu biasanya eh, membuat makanan dari ketupat sedangkan ketupat lebaran yang saya tahu itu kan dari dari agama Hindu apakah itu tidak termasuk tasabuf Ustaz eh, demikian pertanyaan dari saya eh, Syukran Jazakallahu khair Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya Pak Salihin di Cimahi barakallahu fiik. Baik, Pak Salihin ada tiga pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah apa? Enggak <laughs> nyatet. Enggak nyatet. Ya, seingat saya yang pertama, pertanyaan yang pertama adalah e, kalau orang mencari ilmu sambil berdagang, gitu ya, apakah ini dibolehkan atau tidak? Ya, Pak Solihin dan juga para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan, seluruh aktivitas harian kita, baik dagang, ataupun buruh, ataupun umpamanya uh, menjadi seorang profesional termasuk ngajar ilmu-ilmu umum itu sebagai media untuk menyampaikan ajaran Islam betapa banyaknya di kalangan para sahabat dan para ulama zaman dahulu mereka berdagang sambil menjelaskan menyampaikan ajaran Islam bahkan Wallahu alam apa benar apa tidak dari pelajaran sejarah yang kita pernah pelajari di sekolah SD, SMP, SMA, masuknya ajaran Islam ke Indonesia juga melalui para pedagang. Sambil dagang sambil menyampaikan ajaran Islam. Nah, oleh karena itulah maka tidaklah terlarang umpamanya kita punya profesi sebagai pedagang Sampaikan dakwah ketika berdagang. Ketika umpah si pembeli menyatakan, ini kiloannya memang benar nggak? Insya Allah bu, tuh tinggal itu, seimbang tuh. Dibuka dulu itunya tuh. Di, diambil dulu batu timbangannya. Tuh lihat, bu seimbang kan? Karena apa seorang muslim bu, Al-Quran menyatakan, Wailul mutafifin. Jadi tidak boleh mengurangi timbangan, dosa. Untungnya enggak seberapa, dosanya aja gede, haram. Gitu kan? Kullu lahmin butuh minal haram fannaru aula biha. Semua daging yang tumbuh dari barang haram, neraka lebih layak untuknya. Saya nggak mau bu, untungnya nggak seberapa, tapi seluruh tubuh ini dimakan api neraka. Itu dakwah. Oleh karena itulah maka orang jadi percaya. Nah ini tedukuh teh Palembang atau Nabi bukan. Orang-orang kan walaupun bukan Palembang disebut oh, Palembang sing Rausan. Ih, Hasan. Emang enak mah di Palembang menuju Hasem, Ibu. <laughs> Ada yang begitu. Ngeyel ya. Iya, iya. Padahal bukan Palembang. Oke, ya. Kita terus terang. Aduh, ini bukan, Ibu. Memang ayah Haseman, sana-sana Palembang. makanan Mira. Yang 10 ribu. Palembang mah tuh 15 duikan ke 20 ribu gitu. Jujur. Jadi pedagang saya percaya nggak mau lagi beli kepada yang lain nah ke sini. Kalau ada cacatnya dia akan ceritakan. Ini jeruk teh amis nggak? Aduh ayah haseman pak gitu. Coba aja dulu. Kalau cocok silakan beli, kalau enggak ya nggak apa-apa. Oh jangan sampai, wah amis satu amis pakai itu rawasan nih ngelel pahit atau napi hasem. Jadi kita nggak percaya. Nggak akan beli-beli lagi kepada pedagang seperti itu. Itu jadi media dakwah. Seseorang umpamanya yang berprofesi sebagai tukang reparasi jam, Kayak Pak Sumpernat. Bagi memperbaiki, dakwah bisa masuk. Oleh karena itu, tidak terlarang kita berdagang sambil menyampaikan ilmu. Menyampaikan ilmu sambil berdagang. Imam Abu Hanifah, selain beliau seorang ulama besar, beliau juga seorang pedagang perhiasan. Walhasil tidak ada larangan untuk memadukan dua ini dakwah atau mengajar sambil berdagang atau sambil uh, profesi lain umpama mengobati, membekam, sambil membekam kemudian sambil berdakwah. Sambil mengobati seperti dokter sambil berdakwah. Ketika umpamanya ada pasien yang selalu bergetar itu dadanya apakah jantung atau bukan di papatan oh makanya sing salat atau bapak ibu sok salat tara gitu Oh, sok sakapung, aura ah, sakapung kemang kena rajin. Dan seterusnya lah. Itu bisa masuk loh. Dan lebih mantap, lebih apa, lebih berhasil, bisa lebih berhasil daripada ustaz. Ustaz menyampaikan ayat dan hadis mungkin bosan. Tapi kalau dokter ketika mengobati, oh, ini nggak akan sembuh ini. kecuali selain minum obat berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan sholat jangan lupa nih. Nah, oleh karena itu bisa, oh begitu ya, mungkin motivasi awal karena ingin sembuh. Tapi lama-lama insya Allah akan berubah. Inilah yang pertama Pak uh, Solihin di Cimahi bahwa dibolehkan kita berdagang sambil berdakwah. Kedua, ada pernyataan barang siapa orang yang mencari ilmu uh, beramal dengan amal yang disukai maka itu tidak ikhlas. Wallahu alam. Saya belum pernah mendengar atau membaca bunyi hadis yang seperti itu. Mungkin itu uraian, penjelasan dari sebuah hadis. Ya. Hadis-hadis yang senada dengan itu ada beberapa di antaranya umpamanya dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud Nabi alaihi salatu wasallam bersabda man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'arada min ad-dunya lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa orang yang mencari suatu ilmu yang diridhai oleh Allah azza wa jalla dan dia tidak mempelajari ilmu itu kecuali hanya untuk mengejar keuntungan dunia maka dia tidak akan mencium baunya surga pada hari kiamat. Hadis lain menyatakan لا تعلم العلم لتباه به العلماء ولا تمار به المجالس أو لا تمار به bihil ولا wa به takhayyaru bihil ذلك faman fa'ala dzalik Jangan kalian mencari ilmu hanya karena kalian ingin disebut sebagai orang alim, ulama. Jangan juga kalian mencari ilmu dengan niat untuk berdebat mengalahkan orang-orang bodoh. Jangan juga kalian mencari ilmu karena kalian ingin terpilih di dalam majelis-majelis. Siapa yang niat mencari ilmu karena hal itu maka neraka, neraka, neraka. Jadi ada hadis-hadis yang senada dengan itu. Nah mungkin yang diungkapkan oleh Pak Solihin tadi sebagai uraian syarah penjelasan dari hadis-hadis itu dan memberikan salah satu contoh orang yang beramal dengan begitu begitu begitu maka begini tidak ikhlas dan seterusnya. Ini yang kedua, wallahu alam. Yang ketiga, ya ketupat konon berasal dari agama Hindu atau Buddha, tapi kemudian sudah menyebar uh, menjadi tradisi di kalangan umat Islam membuat ketupat setiap lebaran. Gitu ya. Allah di diurang oge osok. <laughs> Barakallahu fiqh fasalin jazakallahu khair atas informasinya. Selama ini nggak keingetan ke sana. Ya. Cuma ada cumanya, sekarang ini ketupat ini memang sudah menjadi tradisi di setiap tempat. Di seluruh tidak hanya di Indonesia tapi mungkin di Asia Tenggara. Termasuk juga di Malaysia, ada di Brunei juga ada. Ah, tapi wajib diyakini bahwa ketupat tidak menjadi bagian dari ubudiyah Idul Fitri. Sama sekali enggak. Idul Fitri tidak ada kaitannya dengan ketupat dan ketupat tidak ada kaitannya dengan Idul Fitri. Itu sekedar tradisi atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat Indonesia. Sama saja dengan umpamanya di Arab Saudi ya di Arab Saudi. Mereka bukan ketupat tetapi membuat kambing guling seperti itu. Ya. Satu kambing itu berempat. Satu meja, satu kambing berempat. Oh, kebayang, pasti banyak sisa. Dari mana asal kambing guling? Wallahu alam. Apakah dari mereka atau dari agama lain? Yang jelas walaupun dari mereka bukan dari ajaran Islamnya tapi dari orang Arab secara turun-menurun e, dan itu sudah terjadi sejak zaman jahiliyah, zaman dahulu. Jadi selama kita tidak meyakini ketupat sebagai bagian dari ritual Idul Fitri dan uh, apa namanya saum maka insya Allah tidak apa-apa. Dengan menjelaskan kepada orang lain ini tidak ada kaitannya. Dan kadang-kadang kita membuat ketupat selain lebaran. Lebaran haji juga kita bikin ketupat karena apa? Karena khas. Di luar itu juga kalau saya kadang-kadang kepada istri saya beli apa ketupat, sok beli aja ketupatnya tidak apa namanya tidak membuat karena tidak bisa membeli tidak ada yang jual gitu kan, tapi ada dari tukang kupat tahu tuh membeli. Nah, kemudian bikin uh, sayur apa ayam apa namanya kari ya kari ayamnya enak dua hari tiga hari sampai bosan ganti lagi sama yang lain jadi selama kita tidak mengaitkan hal itu dengan Idul Fitri insya Allah tidak apa-apa tapi kalau meyakini Lebaran tidak sah tanpa ketupat. Nah, ini yang salah. Ini yang keliru. Begitu Pak Solihin wallahu a'lam bishawab. Iya. Eh, silakan ada lagi. Ya, kita sekarang uh, beralih ke pertanyaan lewat SMS dulu, Ustaz. Iya. Sudah banyak yang masuk soalnya. Uh, yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Raisa dari Cimahi, Cipageran. Ustadz, kalau misalnya ada ketua remaja masjid, terus dia mempelajari 10 ayat tapi belum memahami, tapi dia sudah menyampaikan kepada orang lain, itu gimana? Benar atau salah? Terus kalau salah, gimana yang seharusnya yang dia lakukan? Jazakallah khair. Ya, kalau ada seorang sudah menghafal 10 ayat, tapi belum diamalkan, tapi sudah diajarkan kepada orang lain. Apa salah, apa benar? Ada salahnya, ada benarnya. Salahnya karena dia belum mengamalkan. Benarnya karena dia sudah menyampaikan. Seandainya semua ilmu yang harus disampaikan itu sudah wajib terlebih dahulu diamalkan oleh orang yang bersangkutan, maka untuk zaman kini mungkin tidak akan ada orang yang mau dakwah para dai, para ustaz, termasuk ustaz-ustaz yang isi di roja ini, apakah dijamin seluruh yang dia sampaikan sudah diamalkan? Belum. Saya umpamanya terus terang. Banyak ilmu-ilmu yang sudah saya sampaikan, tapi pribadi saya masih jauh dari apa yang saya sampaikan. Apakah terkena dengan kabur maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun? Iya, kena. Tapi itulah risiko minimal yang harus ditanggung. Seorang sahibul ilm atau pemilik ilmu memiliki banyak kewajiban. Pertama, mengamalkan untuk dirinya sendiri. Kedua, menyampaikannya kepada orang lain. <clears throat> Kalau umpamanya dia hanya mengamalkan untuk diri sendiri tapi tidak menyampaikan kepada orang lain, dia berdosa. Hanya satu dosanya. Kedua, kalau umpah dia menyampaikan kepada orang lain tapi dia tidak mengamalkan, dia berdosa juga. Karena dosa karena tidak mengamalkannya dan itu satu dosa. Tapi kalau dia berilmu tidak menyampaikan dan tidak mengamalkan, dosanya dua. Pertama tidak mengamalkan, kedua tidak menyampaikan. Karena menyampaikan itu wajib. Rasul SAW menyatakan man ma'il man inda hajatin nasi ilaih yuljamu yawmal qiyamah bilizami minnar. Atau kama Siapa orang yang menyembunyikan ilmu di saat orang butuh kepada ilmu itu, dia akan dikekang pada hari kiamat dengan kekang dari api neraka waliyadzubillah. Jadi ada dua kewajiban, menyampaikan kepada orang lain dan mengamalkan untuk diri sendiri. Kalau dua-duanya tidak, saya nggak mau menyampaikan karena saya belum mengamalkan. Dua dosanya dia. Cing mening hiji dosa mening dua. Mening hiji itu. Bagusnya mening ulah dua anak. Artinya ya diamalkan yang disampaikan. Tapi kalau umpama belum mampu mengamalkan tapi bisa menyampaikan, sampaikan. Sehingga Abdullah bin Mas'ud menyatakan, ini Abdullah bin Mas'ud, tapi para ulama menyatakan ketawaduan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Beliau menyatakan Kadang-kadang aku sampaikan ilmu kepada kalian yang belum aku amalkan. Dan aku berharap memperoleh pahala dari amalan kalian. Kalian kan beramal itu karena ilmu dari aku. Kalian beramal, aku dapat pahala dari amalan kalian. Walaupun aku belum, mengamalkan ilmu tersebut. Berdasarkan hal itu, maka inilah yang menjadi pegangan bagi para asatidah, para dai, para duat menyampaikan ilmu-ilmu itu walaupun dia meyakini ilmu itu belum diamalkan dalam kehidupan kesehariannya. Tapi itulah resiko minimal dibanding ia mengamalkan tidak, ia menyampaikan tidak, nanti umat tetap dalam kebodohan. Itu yang pertama. Kedua, menyampaikan ilmu kepada orang termasuk aspek penunjang bagi dirinya untuk mengamalkan ilmu itu. Dia menjurut kepada Allah SWT, Ya Allah beri hidayah, beri kekuatan, beri kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang aku sampaikan kepada orang. Dan Allah insya Allah akan mendengar jeritan tersebut. Berdasarkan hal itulah maka lebih baik kita menyampaikan kepada orang walaupun belum mengamalkan daripada ya tidak mengamalkan, ya tidak menyampaikan. Akhirnya manusia dibiarkan hidup dalam keadaan bodoh. Padahal bisa kita buat mereka menjadi pintar dengan ilmu yang ada dari diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Iya. Syukur Ustaz atas jawabannya. Kita kembali ke pertanyaan selanjutnya lewat SMS dari Ummu Lukman di Jalan Jurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Kalau hafalan Quran kita baca dalam sholat kemudian di tengah-tengah ayat ada yang lupa, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, ada teman Ana yang mengikuti aliran sufi tasawuf. Ana pengen menyampaikan kebenaran dengan tidak menyinggungnya, yaitu dengan memberikan buku. Tapi Ana tidak tahu buku yang bagus seperti apa yang bisa menyadarkan teman Ana tersebut. Minta referensinya Ustadz, judul buku dan penerbit yang mengupas tentang sufi. Yang ketiga, apa hukumnya menerima pesanan kue ulang tahun atau kue-kue yang dipakai untuk upacara-upacara bid'ah seperti upacara kematian? Syukran jazakallah khairan. Iya, wa iya. Wa jazakillahu khaira. Ummu Luqman di Jurang. Ada tiga pertanyaan yang tertangkap dari pertanyaan Ummu Luqman itu. Pertanyaan ya. pertama apa? Hafalan Quran. Iya, hafalan Quran. Kalau umpamanya dibaca dalam sholat, lalu di tengah-tengah lupa apa yang harus kita lakukan? Rasanya nyindir saya ini. <laughs> Saya suka begitu, di tengah-tengah lupa ya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama yang harus kita lakukan mencoba mengingat-ingat ayat selanjutnya dengan mengulang ayat sebelumnya. Ya, umpamanya qul huwallahu ahad Allahus samad. Aduh, kelanjutannya apa gitu ya? Ingat-ingat, lalu ulang lagi. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Dan seterusnya. Kalau umpamanya Allah menganugerahkan mengembalikan ingatan kita, kita teruskan. Tapi kalau umpamanya tetap tidak ingat-ingat juga, ada dua alternatif. Pertama bisa kita ganti dengan surah lain yang kita yakini sudah hafal. Atau yang kedua boleh kita ruku ketika itu sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam pun seperti itu. Ketika beliau membaca ayat di dalam salat lalu tengah-tengah lupa, kemudian beliau berhenti sebentar, kemudian beliau ruku. Jadi itu hal yang sangat manusiawi. Tidak hanya kita, termasuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun pernah lupa di dalam sholat dalam membaca ayat. Dan lupanya beliau tidak bertolak belakang dengan kemaksuman beliau. Karena apa? Karena lupa adalah sifat yang sangat-sangat sangat-sangat manusiawi. Nah, dari sinilah lahir syariat untuk orang yang lupa. Bayangkan kalau Nabi SAW tidak pernah lupa, sedangkan kita sebagai umatnya suka lupa. Maka tidak akan ada syariat sujud sahwi. Nabi suka lupa jumlah rokaat. Kadang-kadang harusnya empat jadi lima. Kadang-kadang harusnya empat jadi dua. Kadang-kadang harusnya tasyahud awal, beliau tidak tasyahud awal. Itu teralami karena lupa. Dan dilupakannya beliau oleh Allah menjadi penyempurna dari syariat ini. Lahir syariat ketika kita lupa. Lahir syariat sujud sahwi. Coba bayangkan kalau Nabi SAW tidak pernah lupa gitu, kita umatnya lupa loh. Apa yang harus kita lakukan? Nabi dulu tidak pernah lupa, oh bahaya. Maka tidak sempurnalah syariat ini. Karena apa? Karena syariat ini ditujukan atau diperuntukkan bagi manusia yang suka lupa. Sehingga syariat juga harus mengatur bagaimana caranya bila orang lupa. Dan sudah ada semuanya lupa rokaat, jumlahnya, rupa lupa apa namanya tasyahud awal, termasuk lupa bacaan. Jadi kalau umpama kita bisa mengingat-ingat kembali dengan mengulang ayat sebelumnya, lakukan. Kadang-kadang dengan meng mengulang ayat sebelumnya jadi e, teringat kembali. Oleh karena itu dianjurkan kepada para penghafal Al-Quran untuk menghafal Al-Quran dari satu nushoh yang sama. Dari satu mushaf yang sama mushaf dengan cetakan itu. Walaupun sampai lecek itu nggak apa-apa. Jangan ganti-ganti mushaf. Cukup mushaf itu kecuali digantinya dengan cetakan yang sama, e, bentuk huruf yang sama, dengan komposisi atau letak e, ayat yang juga sama, cetakan yang persis sama gitu ya. Sebab apa? Sebab ketika kita mengulang hafalan, bentuk huruf dan halaman dari mushaf yang kita baca itu terbayang terbayang oh begini letak nomor ayat di, setiap ujung gitu ya. Seperti itu. Jadi terbayang. Bayangkan kalau umpamanya ganti-ganti mushaf, wah jadi kacau. Ap, mushaf mana yang kita bayangkan nanti? Nah, oleh karena itulah ketika kita lupa yang terbayang oleh kita adalah gambaran dari halaman ayat yang kita lupa tersebut. Nah dengan itu insya Allah bisa membantu mengingatkan kita kembali kepada ayat yang lupa tadi. Jadi kalau umpamanya bisa diingat kembali dengan mengulang ayat sebelumnya, lakukan. Kalau terus berulang kali tetap lupa, boleh ganti ayat yang lain, boleh juga kita ruku. Itu yang pertama, wallahu alam bisawab. Kedua apa? Yang kedua ada teman yang mengikuti aliran. Ah. Ada teman yang mengikuti aliran sufi atau tasawuf. Bagaimana cara uh, mendakwahinya dan buku apa yang harus kita belikan? Jangan memberikan buku tentang kesesatan sufi dan tasawuf. Begitu baca judulnya aja udah dilempar itu. Sudah langsung anti gitu ya. Sudah langsung anti. Lalu apa yang harus kita berikan? Coba lihat. Apa yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika menghadapi seorang tokoh sufi yang sangat mendalam ilmu sufinya itu Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Sampai akhirnya Imam Ibn Qayyim taubat dari sufinya kembali kepada akidah ahlu sunnah dan berguru kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Tadi beliau seorang sufi. Oleh karena itu karya-karya Al-Imam Ibn Qayyim banyak sekali yang menyangkut masalah hati. Nah, jadi pertama berikan buku-buku tentang akidah. Tentang akhlak kemuliaan akhlak. Sufi itu sangat suka kepada kemuliaan akhlak. Ya. Sampaikan, sampaikan. Dia senang. Tidak ada legut, tidak ada benturan terlebih dahulu. Karena akhlak ahlu sunnah dengan akhlak uh, sufi secara umum sama. Baru detil-detil tertentu nanti berbeda. Termasuk akhlak kepada Rasul alaihissalam salatu wassalam nanti berbeda. Akhlak kepada Allah nanti berbeda. Tapi akhlak kepada sesama manusia umumnya sama. Nah itu dulu, senang nanti. Setiap apa namanya poin adab atau akhlak yang dia baca ada ayatnya, ada hadisnya, hadisnya dijelaskan kesohihannya, ucapan para sahabat dan penjelasan para ulama. Biasakan terlebih dahulu di dalam hatinya untuk menerima hal itu. Ayat, hadis, ucapan sahabat, penjelasan para ulama tentang ayat dan hadis tersebut. Begitu, begitu, begitu. Sehingga dia lebih mutmain, lebih tenang, lebih yakin di dalam dirinya. Wah ini betul. Poin akhlak ini didukung dengan ayat, dengan hadis, dengan ucapan sahabat dan penjelasan para ulama. Begitu terus. Nah, sehingga lama-lama sampai kepada bagaimana akhlak kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita wajib berakhlak dengan akhlak yang mulia kepada Rasulullah SAW berupa ittiba dan akhlak yang buruk kepada Nabi SAW itu adalah apa? Berbuat lidah, menyimpang. Lalu ancamannya dijelaskan. Uh, mengerikan banget itu. Coba lihat surah An-Nur ayat 63 Allah berfirman, "Wa dari ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum min adabun alim." Nahlah orang-orang yang menyimpang dari sunnah Nabi itu takut bahwa mereka akan ditimpa kesesatan atau timpa adab yang sangat pedih. Di dunia orang yang menyimpang dari sunnah Nabi SAW itu akan ditimpa kesesatan, disesatkan dia di dalam aspek-aspek lain dan di akhirat ditimpa dengan adab yang sangat pedih. Lalu juga orang yang menyimpang dari sunnah Nabi SAW tidak akan bisa meminum haud air dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, ummati ummati ya Allah, itu umatku umatku. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Inna la tadri ma ahdatsu Sungguhnya engkau hai Muhammad tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Mereka mengadakan kebidahan. Oh, dan banyak lagi ancaman-ancaman lain bagi orang-orang yang menyimpang dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Itu hadis. Ayat juga banyak Selain ayat An-Nur ayat 63, coba lihat Al-Hujurat ayat pertama dan yang kedua. Ya ayuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulihi wattaqullah. Allah samiun alim. Hai orang-orang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Mendahului Allah dan Rasulnya artinya mendahulukan royu dan perasaan daripada ayat dan, dan huruf. Dalam ayat selanjutnya, ya ayuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa nabi wa la tajharulah bil kauli kajahri ba'dikum li ba'd. Hei orang-orang beriman, jangan kalian meninggikan suara di atas suara Nabi. Meninggikan suara di atas suara Nabi hal yang terlarang haram walaupun isi suaranya benar. Umpamanya Nabi memanggil ya fulan dengan suara seperti itu, si fulan yang dipanggil menyeru lebih dengan suara yang lebih tinggi. Haram, dosa. Walaupun isinya benar. Tapi dosa. Dan itu adalah kelancangan terendah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah haram. Apalagi kalau menyimpang dari ajaran Nabi, dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa akibatnya? Antah batu amalukum wa antum lantas surun. Akan batal gugur amal-amal kalian tanpa kalian sadari menyimpang dari sunnah Nabi SAW adalah akhlak yang buruk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih buruk daripada berteriak dengan suara lebih keras daripada suara Nabi di depan Nabi SAW. Berteriak dengan suara keras isinya mungkin benar, tapi meninggikan suara di atas suara Nabi tidak boleh. Apa akibatnya? Antah batu amalukum antum latas urun batal gugur amal-amal kalian tanpa kalian sadari apalagi berbuat kebid'ahan menyimpang dari sunnah Nabi alaihi salatu wasalam lebih besar lagi dosa daripada itu gugur semua amal-amal kita terhapus amal-amal baik kita nah ini akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nah, digiring ke sana. Nah, setelah itu sudah terbentuk, nanti dia bisa introspeksi loh. Amal-amal saya ini sesuai nggak dengan sunnah Nabi selama ini ya? Nah, seperti itu. Jadi berikan buku-buku tentang akhlak dengan apa dalil yang jelas dari ayat, hadis, ucapan sahabat, penjelasan para ulama sampai juga nanti kita akan sampai kepada akhlak kepada Nabi alaihi salatu wasallam, apalagi nanti sampai kepada akhlak kepada Allah azza wajalla. Jadi jangan dulu diberikan sesatnya sufi. Wah, itu langsung dibakar itu. Dilempar itu nggak akan dibaca itu. Langsung antipati itu. Jadi bermula dari titik kesamaan antara kita dengan mereka Nah, sampai nanti secara bertahap mereka akan sampai kepada hal itu wallahu alam bisawab. Ini yang kedua. Terakhir ketiga apa? Nah, kalau kita uh, tukang bikin kue lalu ada pesanan dari acara-acara yang diharamkan secara syar'i maka tidak boleh. Itu namanya ta'awun 'alal ismi wal udwan. Allah menyatakan wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan kalian tolong menolong bantu bantu dalam dosa dan permusuhan. Kalau secara syar'i perbuatan diharamkan, maka hasil dari hal itu juga haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama thamana. Sungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu, haram pula hasil dari sesuatu itu. Mencuri haram, maka hasil dari mencuri haram. Berzina haram, hasil dari berzina haram. E, riba haram, maka hasil uang riba juga haram. Nah, termasuk juga umpama menerima pesanan umpamanya saya mau bunuh orang tapi tidak punya pisaunya. Coba bikinkan pisau seratus, saya borong semuanya. Ha, satu pisaunya sejuta, seratus juta tuh. Maka haram perbuatannya, haram juga hasil dari hal itu. Ah, termasuk apa yang ditanyakan oleh Ummu Lukman tadi, wallahu a'lam bishawab. Ya, ya syukur Ustaz atas jawaban-jawabannya dan uh, kita akan angkat kembali penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Utep di Katapan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz ada yang mau ditanyakan Ustaz. Hmm, ada yang dianggap Ustaz hmm, mengajar tafsir Quran gitu Ustaz. Tapi dia tidak tahu bahasa Arab dan tidak pernah sekolah ilmu tafsir gitu Ustaz Nah, ngajarnya pun cuma baca buku tafsir yang teks bahasa Indonesia aja. Nah, yang ditanya ditanyakan Ustaz, apakah ngajarnya itu dapat pahala atau gimana Ustaz? Ngajarnya pada ibu-ibu Ustaz, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang nggak ngerti bahasa Arab, tidak berlatar belakang pendidikan diniah, ngajar tentang agama hanya berbekal baca terjemahan. Itu bahaya, luar biasa bahaya. Pertama, belajar Islam secara autodidak haram. Ulama semua sepakat mengharamkannya sampai para ulama menetapkan satu kaidah mangkana ustaduhu kitabahu fakhata'uhu aktsaru min sawabih. Siapa orang yang gurunya adalah kitabnya, maka kesalahannya akan lebih banyak daripada benarnya jalankan itu, sekarang umpamanya ya, kita mengerti bahasa Arab hanya berbekal bahasa Arab. Lalu dengan berbekal bahasa Arab itu saja, kita membaca kitab tafsir tanpa guru, membaca kitab akidah, kitab hadis, dan yang lain-lain. Itu akan banyak terjerumus ke dalam kesalahan yang banyak. Kalau tanpa guru, siapapun orang yang pernah belajar ilmu syar'i, sudah menguasai bahasa Arab, lalu mempelajari kitab-kitab berbahasa kepada guru-guru, kepada ulama-ulama akan tahu itu. Akan merasakan bahayanya membaca buku tanpa apa? Tanpa bimbingan seorang yang menguasai dalam masalah itu. Makanya kita lihat umpamanya para ulama itu orang Arab, tapi ketika belajar bahasa Arab mereka berguru. Sumaman Salih Al-Uthaymin rahimahullah, beliau orang Arab. Sehari-harinya bahasa Arab. Dan bisa baca bah, eh, apa Arab gundul karena orang Arab memang. Apakah ketika belajar bahasa Arab beliau tidak merasa butuh guru? Enggak butuh. Beliau belajar matan Al-Ajurumiyah kepada Syekh Abdul Aziz bin Allah bin Baz rahimahullahu taala. Syekh bin Baz belajar kepada Syekh Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Lalu setelah itu e, meningkat kepada kitab-kitab yang berikutnya sampai kepada kitab Alfiyah Ibnu Malik. Berguru. Para seandainya beliau membaca sendiri mungkin paham, tapi dikhawatirkan terjerumus dalam banyak kesalahan. Oleh karena itu, tidak membaca sendiri dan tidak belajar sendiri, tapi berguru, berguru dan berguru. Walaupun yang dipelajari bahasa Arab dasar. Oleh karena itulah, maka diantara salah satu kesalahan yang dilakukan oleh para penuntut ilmu seperti yang sudah kita jelaskan, al-akhta allati yajibu hadruha, beberapa kesalahan yang wajib dijauhi adalah at tasaddur qabla ta'ahul. Mengajar sebelum layak. Jadi, orang yang mengajar tafsir, dia tidak bisa bahasa Arab. Padahal Quran bahasa Arab. Kitab tafsir bahasa Arab. Dia tidak ngerti bahasa Arab. Mengajar tafsir hanya berbekal terjemah. Nah, perlu diketahui. Pertama, penerjemahan seringkali, ya seringkali tidak pas dengan bahasa aslinya. Kedua, seringkali pengungkapan dengan bahasa terjemahan memungkinkan banyak penafsiran sehingga menyimpang dari mana asal. Oleh karena itulah, maka hasil terjemahan yang belum tentu pas itu dibaca lagi dan dijelaskan lagi oleh si pembaca. Oh, itu biasnya menjadi tambah apa? Tambah lebar, tambah jauh dari kebenaran. Dan ini berbahaya. Oleh karena itulah, maka seseorang yang tidak memahami bahasa Arab, tidak memiliki latar belakang pendidikan syar'i, maka sebaiknya tidak mengajar terlebih dahulu. Kalau dia umpama membaca kitab tafsir boleh, tapi ikuti kajian-kajian tafsir dari orang yang memang mampu untuk itu. Ikuti dulu itu, ya. Oleh karena itulah maka apa yang dilakukan oleh orang yang tadi ditanyakan oleh Pak Utep di Katapang ini termasuk hal yang sangat berbahaya karena apa? Karena bisa menuntun dia kepada kesalahan yang sangat fatal dan fatalnya lagi kesalahan itu diajarkan kepada orang lalu orang pun memahami mewarisi kesalahan tersebut lalu diamalkan, maka selain masing-masing orang menanggung dosa atas dirinya, dosa itu juga ditanggungkan kepada orang yang mengajarkan kesalahan tersebut. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man sanna fil Islam sunnatan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha." Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kesalahan dalam Islam, kesalahan dalam Islam, maknanya mengajarkan Islam secara salah, maka dia akan memikul dosanya ditambah dengan dosa orang-orang yang mengikuti kesalahannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Begitu wallahu alam bisawab. Ya, syukur Ustaz atas jawabannya. Kita beralih kembali dengan pertanyaan lewat SMS yang sudah dikirim oleh Abu Khair di Cimindi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Apabila setelah sholat isya sebelum zikir suka menyampaikan tausiah sekitar 5 menit karena tidak ada waktu lain. Ada juga pengajian di masjid itu yang disampaikannya bukan Quran Sunnah. Apakah perbuatan itu tidak menyalahi Sunnah Rasul? Iya, menyampaikan apa yang disebut dengan sebutan kultum sekarang. Ada kultum, ada kulkas, ada kulinerah, macam-macam itu. Dengan singkatan-singkatan yang disesuai-sesuaikan. Taib. Eh, apa yang dilakukan ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang melahirkan kebaikan. Karena orang menjadi tahu bahwa setelah sholat dibacakan satu hadis. Sarahnya diberikan singkat, sudah. Cuma lima menit. Tidak menyita banyak waktu. Ya. Bolehkah hal ini? Boleh bila tidak dianggap sebagai bagian dari sunnah seusi sholat. Yang pertama. Kedua, tidak dilakukan secara rutin, kontinu, dan terus-menerus. Jadi sekali-sekali kita sampaikan satu dua hadis itu dibolehkan. Sekali lagi asal tidak dijadikan sebagai sesuatu yang menjadi kebiasaan dan dianggap bagian dari sunnah seusai sholat. Tidak boleh. Kalau umpah dianggap itu bagian dari sunnah, maka itu bidah. Karena menetapkan sunnah yang tidak ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka itu tidak boleh. Kedua, yang menyampaikannya orang yang memang faham hadis. Orang yang memiliki latar belakang pendidikan jurusan hadis. Sehingga dia tidak keliru atau bisa menjelaskan istilah-istilah yang memang ada khusus di il, uh, dunia ilmu hadis yang tidak difahami oleh orang awam. Ya. Nah terus kalau bagaimana kalau yang disampaikannya bukan Quran Sunnah? Kalau yang disampaikannya bukan Quran Sunnah berarti bukan ilmu. Dia bukan menyampaikan ilmu. Dia menyampaikan hawa nafsu. Sebab para ulama menyatakan al-ilmu huwa ma Allah wa ma Rasul. Ilmu itu adalah apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasul. Syariat Islam ini bersumber dari Quran Sunnah. Jadi kalau ada pembicaraan yang berisi Selain Quran Sunnah, hal apa isinya? Bukan syariat Islam kalau begitu. Bukankah seluruh ilmu itu semuanya milik Allah? Betul, ilmu dunia ini milik Allah. Tapi itu bukan ilmu syar'i. Termasuk ilmu sihir itu milik siapa? Milik Allah SWT. Ilmu santet itu milik siapa? Milik Allah SWT. Tapi ada tabinya Allah mengharamkan hal itu. Karena dalamnya terkandung unsur syirik. Tidak ada ilmu baik yang baik ataupun yang buruk yang tidak bersumber dari Allah Azza wa Jalla. Yang baiknya sebagai anugerah bagi manusia, yang buruknya sebagai ujian bagi manusia. Termasuk ilmu sihir itu apakah uh, dari setan? Enggak, dari Allah cuma ada keterlibatan setan di sana. Ilmu santet apakah itu dari setan? Enggak, dari Allah, tapi ada keterlibatan setan di dalamnya. Dan Allah, makanya Allah mengharamkan hal itu karena ada unsur syirik di dalamnya ada unsur penyimpangan, penyembahan kepada syaitan laknatullah alaihim, maka Allah haramkan. Jadi apa yang Allah haramkan dari ilmu-ilmu atau dari apapun, termasuk dari harta-harta yang Allah haramkan, itu sebagai ujian bagi manusia. Adapun harta-harta dan ilmu-ilmu yang Allah halalkan itu sebagai anugerah dari Allah bagi manusia. Yang halalnya, anugerahnya ambil sebanyak mungkin. Yang haramnya jauhi sejauh mungkin. Oleh karena itulah maka kalau yang disampaikannya bukan Quran dan Sunnah, lalu ngapain? Untuk apa didengarkan? Padahal itu di masjid, pada salat lagi. Kalau itu ilmu dunia, sains dan teknologi, maka tidak layak untuk disampaikan pada momen ba'da salat. Maka itu sampaikan pada momen-momen yang lain, umpamanya tentang bimbingan, bagaimana caranya untuk bisa mempelajari ilmu komputer, ilmu internet, dan seterusnya, ya jangan pada salat kalau begitu. Nah, tapi kalau umpah yang dimaksud dengan bukan Quran Sunnah itu tentang Islam, tapi sumbernya dari filsafat, dari hawa nafsu, alias kebid'ahan, maka itu diharamkan, disampaikan baik pada solat ataupun di yang lain-lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, syukuran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke selanjutnya pertanyaan yang datang dari Bapak Abdurrahman di Bandung. Assalamualaikum. Bagaimana hukum menjual boneka berbentuk persis manusia, itu boneka Barbie, baik gambarnya juga, bagaimana pula gitar-gitaran mainan anak katanya. Iya, Bapak Abdurrahman di Bandung, wallahu alam bisawab, barakallahu fik. Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan asyaddun nasi azaban yaumal qiyamati al-musawwirun. Manusia yang paling Ya, manusia yang paling dahsyat azabnya pada hari kiamat adalah tukang gambar. Di sini Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membatasi yang dimaksud gambar di sini gambar yang dikhawatirkan disembah, tidak. Umum saja al musawirun. Mananya lah gambar makhluk hidup. Nanti orang itu di akhirat akan dipaksa ihyau ma khalaqtum. Hidupkan apa yang kalian ciptakan ini. Ya. Oleh karena itulah para ulama menghukumi haram terhadap setiap gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Nah, berdasarkan hal itu, kalau itu diharamkan, haram pula untuk menjual belikannya. Kalau gambar yang dua dimensi saja diharamkan, apalagi yang tiga dimensi, berupa patung. Baik patung yang dikhawatirkan disembah ataupun yang tidak. Sebab seluruh patung yang kemudian disembah di awalnya tidak dikhawatirkan untuk disembah. Dibuat begitu saja. Tidak ada kepikiran untuk disembah. Tapi beberapa generasi setelah itu baru disembah. Dan kita tidak tahu apakah patung atau gambar yang kita buat itu kelak akan disembah atau tidak. Kan kita tidak tahu. Makanya lisa dari ya untuk menutup pintu-pintu keburukan sejak dini Nabi Ali Shallallahu Wasallam atas firman uh, wahyu Allah Azza wa mengharamkan setiap gambar dari makhluk yang bernyawa. Apalagi patungnya. Nah, sekarang boneka apakah itu uh, mirip tidak dengan manusia? Ya bukan mirip lagi, persis gitu ya. Maka itu lebih tidak boleh, walaupun sekedar mainan untuk anak-anak. Adapun hadis yang menyatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha main boneka-bonekaan dan Nabi selesai membiarkannya dan tidak melarang, tidak bisa dijadikan sebagai dalil tentang bolehnya boneka pada zaman sekarang. Karena apa? Karena boneka-bonekaan di zaman Aisyah tidak berbentuk orang. Itu hanya apa namanya eh, kain yang digulung-gulung sudah nggak ada kepalanya, nggak ada matanya, gitu. Kalau ada kepala diikat, tidak berbentuk kepala sama sekali, tidak persis orang sama sekali, tidak ada matanya, tidak ada tangannya dan seterusnya. Jadi tidak berupa makhluk hidup. Hanya diimajinasikan itu bayi. Diimajinasikan itu adalah anak kecil gitu. Tapi bentuknya sedikit pun tidak me menyerupai bayi, tidak menyerupai orang. Maka dibolehkan oleh Nabi SAW. Sekedar apa? Karena sekedar imajinasi. Bukan bentuknya seperti boneka yang menyerupai orang. Bukan. Nah sekarang yang jadi masalah bentuk dari boneka itu menyerupai orang persis matanya, ya hidungnya, bibirnya, rambutnya, bahkan bisa ngomong, bisa nangis, bisa ketawa, bisa apa namanya eh, bergerak segala macam, bisa ngicep, apa ngicepnya begini teh. Eh, bahasa Indonesia ini, Berkedip, bisa berkedip. Gitu ya. Bahkan ada boneka dengan ukuran bayi persis seperti bayi. Saya sampai apa namanya e, ketipu tuh kalinglap bukan ketipu ada orang yang nipu ada di sebuah mall itu ada bayi disimpan duduk di atas etalase gitu ya sambil tersenyum oh itu bayi bagaimana kalau dia ngorondang terus jatuh ke bawah gitu ya eh setelah dekat ternyata itu boneka tapi persis benar-benar persis sehingga saya tanya itu Boneka ya? Iya. Kok persis bayi ini dijual nggak? Dijual Pak. Berapa? tiga juta. Uh, daripada beli boneka tiga juta, mending beli bayinya yang beneran langsung. Nah, oleh karena itu maka ya boneka zaman sekarang bentuknya persis orang. Dan ini termasuk ke dalam keumuman hadis asyadun nasi azaban yaumal qiyamati al musawirun. Manusia yang paling dahsyat azabnya pada hari kiamat lah tukang gambar Walaupun gambarnya sekedar dua dimensi, apalagi kalau tiga dimensi. Dan apalagi kalau lebih mirip sekali dengan orang. Seperti boneka yang tadi disebutkan, maka itu termasuk hal yang terlarang. Kalau itu terlarang, maka terlarang juga menjual belikannya, menghadiahkannya dan seterusnya. Wallahu a'lam bisawab. Sudah cuma satu ya? Iya. Eh, iya. yang gitar-gitaran mainan anak juga Ustaz. Iya, sama. Kalau itu termasuk alatul lahwi, Uh, itu tidak boleh dijadikan sebagai hadiah karena dikhawatirkan nanti mendidik orang untuk menyukai alat-alat yang Allah haramkan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an wa minan nas dalam surah uh, Luqman wa minan nas ma yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadits Kata Allah bin Maslah wal hadis itu nyanyian dan alat-alat musik. Untuk apa? Liyudilla ansabillah. Untuk menyesatkan orang dari manusia, eh, untuk menyesatkan orang dari jalan Allah, bighairi ilm tanpa ilmu, wa yattakhidaha huzwa dan menjadikan itu sebagai main-main, sebagai hiburan. Apa kata Allah? Ulaika lahum azabun muhim. Bagi mereka itu ada adab yang sangat pedih. Dan ini menjadi dalil yang nyata tentang haramnya hal-hal tersebut. Oleh karena itu, tidak boleh memberikan hadiah walaupun berupa mainan kepada anak-anak. Dikhawatirkan nanti anak menyukai hal itu setelah besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat lagi penanya lewat telepon. Oh, terputus. putus. Kelamaan kali. Iya, maaf. Silakan masuk lagi, Pak. Yang tadi sudah masuk kami tunggu. Namun sebelumnya kita akan bacakan terlebih dahulu uh, ada masuk nih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Halo. Halo ya. Uh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uh, Ustaz, kalau misalkan di Dari siapa di mana ini? Oh, sama Paris, Pak. Paris di Banjaran. Oh, Suganda di Perancis. Mangga Paris. <laughs> ya, kalau misalkan di dalam khutbah Jumat, itu kan makmum tidak boleh bicara ya. Iya. Nah, nah, bagaimana kalau misalkan si khotibnya itu bilang eh, salam pertama, terus bilang Nabi Muhammad, Iya. kita yang mendengarkannya harus salawat. bilang salawat kan. Nah, atau amin. Nah, itu yang kedua ya, ya, yang pertama. Hmm. Nah, terus yang kedua, kalau misalkan kita disuruh menjadi khotib, eh, hotib Jumat gitu ya Eh, kita pas bilang salamnya atau jangan nggak bilang salam gitu pas kalau misalkan udah penutup khutbah gitu penutup khutbah jadi langsung aja ke wakil salah gitu sesudah sesudah doa itu Iya. Nah, terus kalau misalkan di dalam e, berdoa, khotib itu mengangkat menunjukkan telunjuknya yang tangan kiri apa yang tangan kanan itu Ustaz? Iya menurut sunnahnya gitu ya. Iya. Ya, barakallahu fiik Ustaz. Diangkat. Ya, wa fika barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dari Paris di Banjaran. Duh, sejak kapan Paris pindah ke Banjaran ya? Hmm. E, ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apabila khotib e, apa namanya menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau umpamanya salam atau umpamanya berdoa. Apakah kita sebagai makmum mengaminkan dan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena diwajibkan bersolawat ketika nama Nabi Ali Sallallahu Alaihi Wasallam disebut? Dan apakah ketika apa namanya e, berdoa mengaminkan? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Pertama ya hadis yang sering kita bahas idza qulta li sahibika yawmal Jumati," ansit wal imamu yakhtubu faqad laghauta. Apabila kamu berkata kepada sahabatmu pada hari Jumat, diam kamu. Padahal imam sedang khutbah, maka kamu sudah lagha. Jadi menyebut diam kamu haram. Berdasarkan ucapan Nabi kamu sudah lagha. Dan lagu adalah sebuah yang haram. Padahal hadis ini mengisyaratkan kita menyebut diam kamu itu merupakan amar ma'ruf nahi munkar. Ada teman kita yang ribut atau ngobrol atau bicara ketika khutbah. Itu kemungkaran. Lalu kita cegah kemungkaran itu dengan mengatakan diam kamu. Maka itu haram, tidak boleh. Padahal beramar ma'ruf nahi munkar hukumnya apa? Wajib. Beramar ma'ruf nahi munkar melarang orang dari kemungkaran Allah hukumnya wajib. Tapi yang wajib ini pun tidak boleh dilakukan ketika mendengar khutbah imam ketika Jumatan. Dari sinilah Syekh Masyur Hasan Salman menyatakan, kalau amar ma'ruf nahi munkar berupa ucapan di tengah khutbah sudah terlarang alias haram, apalagi yang hukumnya sunnah. Seperti umpamanya mengaminkan doa imam. Atau yang kewajibannya di bawah itu seperti bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam ketika nama beliau, nama beliau, nama beliau disebut di dalam khutbahnya. Oleh karena itulah maka kata beliau tidak disyariatkan alias sama-sama terlarang bersalawat kepada Nabi SAW ketika mendengar nama beliau disebut di tengah khutbah atau mengaminkan doa imam di dalam khutbah dengan suara keras. Tapi bersolawatlah di dalam hati dan aminkanlah di dalam hati. Berdasarkan apa yang diisyaratkan dari hadis tadi bahwa beramar ma'ruf nahi munkar saja yang hukumnya wajib. Itu terlarang di dalam khutbah, maka apalagi perbuatan lain yang kadar kewajibannya di bawah itu atau yang hukumnya sunnah seperti mengaminkan doa imam atau bersolawat kepada Nabi alaihi salatu ketika namanya disebut di tengah-tengah khutbahnya. Itu yang pertama. Kedua, Hadis ini pun mengisyaratkan haramnya mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran yang sama. Ada orang teman kita ribut, ngobrol ketika imam khutbah. Dan itu kemungkaran. Oleh kita dicegah dengan kemungkaran yang sama berupa ngomong juga, eh diam kamu. Itu mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran. Itu terlarang, haram. Oleh karena itu, Syekhul Islam menyatakan murrun nasa bil ma'ruf bil ma'ruf wanhauhum 'anil munkar bil ghairi munkar. Perintahkan manusia untuk berbuat baik dengan cara yang baik dan cegahlah manusia dari kemungkaran dengan cara yang tidak mungkar. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala beliau menjelaskan ada empat tingkatan ingkarul munkar Mengingkari kemungkaran pertama uh, mengingkari kemungkaran dalam bentuk menghilangkan kemungkaran itu seluruhnya dan digantinya dengan kebaikan. Dan inilah yang disyariatkan. Itulah yang terbaik. Kedua, bila tidak mungkin ya menghilangkan seluruh kemungkaran dan menggantinya dengan yang ma'ruf, maka turun kepada tahap yang kedua mengingkari atau meminimalisir kemungkaran dan menggantinya dengan kebaikan. Jadi kalau kemungkaran yang tidak bisa dihilangkan seluruhnya, minimal diperkecil, dipersedikit. Ini juga disyariatkan. Kedua, ketiga, mengingkari kemungkaran dan menggantinya dengan kemungkaran yang sama. Umpamanya ini ada perjudian di apa namanya daerah kita dengan gedung yang mentereng rame wah kita protes daripada perjudian sudah lebih baik ganti aja dengan mabuk-mabukan nah itu etek-etekan yang satunya maka ini haram tidak boleh dan yang terakhir yang paling haram adalah mengingkari kemungkaran dalam bentuk menghirang mengganti kemungkaran itu dengan kemungkaran yang lebih besar ini haram jadi hadis yang menyatakan diam kamu itu tidak boleh menunjukkan tidak boleh mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran yang sama. Inilah yang pertama dan yang kedua dan ini jawaban terakhir dan sekaligus pertanyaan terakhir karena waktu yang kita miliki sudah tidak memungkinkan lagi. E, dari Faris tadi bertanya kalau kita jadi imam, khatib Pertama, apa salam tidak di akhir khutbah? Tidak, tidak salam. Yang kedua, kalau umpamanya kita berdoa, telunjuk mana yang kita isyaratkan? Telunjuk yang paling yang kanan. Bukan mengangkat kedua tangan dengan dalam ketika berdoa, tapi telunjuk kanan ke atas. Kenapa? Karena ini berupa kebaikan. Seluruh kebaikan maka menggunakan anggota tubuh yang kanan termasuk hal ini juga berisyaratnya dengan tangan kanan bukan yang kiri. Ya begitu saja para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan cukup sampai di sini Insya Allah kita nanti berjumpa kembali jam 10 di Baltos ya bagi yang punya waktu silakan hadir dan mudah-mudahan tidak ada halangan untuk disiarkan juga dan Insya Allah nanti sore jam 4 juga ada pengajian di Masjid Umar bin Khattab Selacau bagi yang punya keluangan waktu silakan hadir bagi yang tidak karena jauhnya dipersilakan menyimak melalui radio Sampai di sini subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.